Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di hari ini kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini. Insyaallah kita akan mencoba membahas ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian di antara kita atau antum semua sambil juga menunggu saatnya berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan jangan lupa uh, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang berpuasa ketika mereka berbuka. Ini doa menjelang berbuka puasa. Dengan doa apa saja yang antum semua inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga untuk mendoakan negeri ini dan untuk mendoakan kaum muslimin secara keseluruhan dimanapun mereka berada, mobil khusus saudara-saudara kita kaum muslimin yang tengah didolimi dimanapun mereka berada. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang diberi judul uh, One Team Pressnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau zaman Umar mungkin bukan presiden ya. Kalau One Team Press dewan pertimbangan presiden, tapi intinya ini adalah kisah sebuah kisah tentang penasehat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu one tim one timfah gitu ya dewan pertimbangan khalifah ya karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah seorang khalifah ya khalifah khulafa ar-rasyidin ya khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sepeninggal atau pengganti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Kisah ini dibawakan oleh uh, atau hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi di antaranya dalam kitab beliau e, eh, Riyadus Salihin di bab sabar. E, yang nantinya kisah tersebut merujuk kepada kesabaran seorang pemimpin. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mesti bersabar dalam menghadapi orang-orang yang ada di bawahnya. Dalam menghadapi orang-orang yang dia pimpin ya. Dan demikianlah pemimpin dituntut untuk bersabar menghadapi orang-orang yang dipimpinnya. Demikian pula sebaliknya, seorang yang dipimpin dituntut untuk bersabar menghadapi pemimpinnya. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum fitnah ba'din fitnatan biru. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Maukah kita bersabar? Rakyat ujian bagi pemimpin, pemimpin ujian bagi rakyatnya. Seorang suami ujian bagi istrinya, seorang istri ujian bagi suaminya dosen ujian bagi mahasiswanya. Sebagaimana mahasiswa ujian bagi dosen. Seorang guru ujian bagi muridnya, seorang murid ujian bagi gurunya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain, maukah kalian bersabar? Beliau membawakan kisah ini juga, tetapi secara secara ringkas di kitab atibyan fi adabi hamalatil Quran. Ya, secara ringkas hanya potongannya saja dalam bab tarjihul kiroah wal qari ala ghairihima. Lebih atau keutamaan membaca Al-Qur'an dan pembaca Al-Qur'an di atas lainnya. Beliau ingin menunjukkan dalam kisah ini bahwa <clears throat> membaca Al-Qur'an atau ahlul Qur'an adalah orang yang utama dibanding dengan yang lainnya. Dan keutamaan tersebut terlihat dari bagaimana Umar bin Khattab menjadikan ahlul Quran ini sebagai one team pressnya, one team fahnya, ya, dewan pertimbangan khalifahnya, dewan pertimbangan yang memberikan nasihat kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya Umar bin Khattab tidak akan menunjuk penasehat beliau orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang suka menjilat, tidak. Beliau menjadikan kata Abdullah bin Abbas ya eh, karena al-qurra ashaba majlis Umar ashaba majlis Umar wa musyawaratihi kuhulan ka, kahulan kanu au syubbana atau kuhulan kanu au syubbana dahulu al-qurra para pembaca Al-Qur'an ahlul Qur'an adalah sahabat majlisnya Umar tempat Umar bermusyawarah baik yang tua maupun yang muda Ya, ini perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang Umar bin Khattab. Beliau menjadikan ahlul Quran sebagai penasehatnya. Dan ini keutamaan ahlul Quran. Dan demikianlah seorang pemimpin yang baik akan menjadikan ahlul Quran sebagai penasehatnya. Sehingga segala langkah yang dia ambil, segala keputusan yang dia ambil, segala e, hal yang dia putuskan adalah hal-hal yang iya. tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan selaras dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kisah lengkapnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu Beliau di antara sahabat yang ulama di kalangan para sahabat. Ya, sahabat yang alim di antara kalangan para sahabat Nabi saw alaihi wasallam dan beliau juga adalah sepupu Nabi saw alaihi wasallam. Ya, Abbas adalah di antara paman Nabi saw alaihi wasallam. Maka kita mengucapkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu beliau sendiri dan Abbas, yaitu bapaknya yang juga merupakan sahabat Nabi sekaligus paman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Qadima Uyainatu ibnu ibnu Hisan." Datang Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan ini diantara kepala suku eh, kabilah Arab. Kepala suku kabilah Arab, tapi dia orang Badui. Orang Badui, orang yang orang pedalaman yang tidak mengerti sopan santun, yang tidak mengerti etika, yang tidak mengerti adab dengan baik, dia datang kepada e, keponakannya. Fanazala ala ibni akhihi al-hur ibnu qais. Maka dia pun datang kepada keponakannya yang bernama al-hur bin qais. Ya, al-hur bin qais. Al-hur bin qais inilah yang merupakan ahlul Quran dan tempat Umar bin Khattab bermusyawarah dan dia masih muda. Ya, kata Abdullah bin Abbas, "Wa kana minan nafari alladziina yudnihim Umar radhiyallahu ta'ala anhu." Dan Al-Hur bin Qais ini di antara sekelompok orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Eh, wa kana al-qurra ashab majlisi Umar wa musyawaratihi quhulan kanu au syubbanan. Dan al-qurra, para ahlul Quran, mereka adalah sahabat majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kuhulan kanu au syubbanan. Baik itu uh, orang tua maupun yang masih muda. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Teman musyawarah Umar adalah orang-orang yang ahlul Quran. Ya. Maka kalau rekan-rekan sekalian, jamaah sekalian, satu saat menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang disegani masyarakat, menjadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, atau Pak Presiden, ya maka jadikan ahlul Quran itu senantiasa menjadi penasehat kita. Orang yang paham betul dengan Al-Quran. Orang yang menghayati betul dengan Al-Quran. Sehingga kita bisa tetap on the track, ya, tetap di atas jalan yang benar. Karena diingatkan dengan orang-orang yang senantiasa paham dan mengingatkan kita dengan Al-Quran. Faqala tulibni akhihi. Maka Uyainah berkata kepada keponakannya ini, ya bni akhi, wahai keponakanku, laka wajhun inda hadal amir. Engkau memiliki kedudukan di sisi amir ini, di sisi pemimpin ini di sisi Umar bin Khattab ini. Dia tahu bahwa ponakannya ini dekat dengan Umar, merupakan penasehatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fasta'dhin li 'alaihi. Maka mintakan izin untukku untuk menemui Umar bin Khattab. Ya, dia mau ketemu khalifah, dia bukan orang sembarangan. Walaupun dia sendiri pemimpin kabilah, pemimpin sebuah suku, tapi yang dia mau ketemu khalifah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka dia pun menjadikan keponakannya ini sebagai wasilah ya sebagai perantara ya tawasul dengan keponakannya ini tawasul dalam perkara dunia seperti ini boleh tapi tawasul menjadikan wasilah antara kita dengan Allah dalam doa enggak boleh ya karena tidak bisa disamakan orang sebagian orang memperbolehkan bertawasul kepada orang mati orang soleh yang sudah meninggal dengan alasan mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengkiaskan dengan perkara dunia. Kalau ada seorang raja, kita mau bertemu dengan raja, maka cara bertemu dengan raja ya ketemu menterinya dulu. Sehingga nanti sang menteri bisa memberikan atau bisa menyampaikan kepada sang raja bahwa kita mau bertemu. Ketemu sama menteri, ketemu stafnya dulu. Ketemu staf menteri, ketemu ajudan staf dulu. Ketemu ajudan staf, ketemu istrinya ajudan staf dulu. Terus. nggak selesai-selesai. Kalau manusia begitu. Tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah demikian. Berdoalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena amudu, wa karena stain. Kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Allah tidak tuli. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan perantara-perantara yang menjadi perantara antara dia dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala jeritan hati hambanya. Maka tidak perlu seseorang bertawassul kepada makhluk untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkara dunia mungkin saja seperti itu sebagaimana yang dilakukan oleh Uyainah bin Hisan ini. Fastadzinni Maka beri aku izin agar aku bisa menemuinya. Fasta'dzana lahu fa'adzina lahu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka <clears throat> dia pun meminta izin kepada Umar dan Umar pun mengizinkan Uyainah bin Hisan ini untuk uh, datang menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Falamma dakhala qala ketika dia masuk ke ruangan Umar bin Khattab Uyainah ini justru malah Eh, malah marah-marah kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Hiya ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum fina bil 'adl." Hiya ibn al-Khattab. Wahai ibn al-Khattab. Dia tidak memanggil Umar dengan Amirul Mukminin. Ya, dengan Umar bahkan dengan nama orang tuanya. Hiya ibn al-Khattab. Apa-apaan ini wahai ibn al-Khattab? datang kepada khalifah, mencak-mencak sama khalifah, marah-marah sama khalifah. Ini sebuah perbuatan yang kurang ajar tentunya. wallahi ma tu'tina al-jazal. Demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami apa yang seharusnya diberikan. Dia merasa kurang pemberian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada dirinya. Wala tahkum fina bil adl. Dan kau tidak menghukumi kami dengan adil. Dia merasa Umar tidak memperlakukan dia dengan adil. Entah pada perkara apa hal tersebut dia merasakannya. Tapi apapun ya seharusnya dia berbicara dengan baik-baik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala Jika memang ada yang merasa muskil, ada yang merasa uh, dia diperlakukan dengan tidak baik, dia diberi yang tidak sesuai dengan haknya, harusnya dia sampaikan dengan baik-baik. Tapi dia sampaikan dengan cara mendatangi Umar dan Eh, marah-marah di hadapan Umar. Faghadiba Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun marah kepada orang tersebut hatta hamma ayuki abihi. Sampai Umar hampir-hampir mau memukulnya. Ya, sampai-sampai Umar hampir-hampir mau memukulnya. Ini orang ngajak berantem gitu ya kepada Umar bin Khattab. Maka Umar pun marah. Bahkan sampai hampir-hampir Umar memukulnya. Faqala lahul hur maka Al-Hur bin Qais mengatakan keponakannya Uyainah ini orang yang eh, kepala suku ini dan juga sekaligus dia adalah tempat musyawarahnya Umar, penasehatnya Umar. Al-Hur bin Qais mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, Allah Ta'ala qala" Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman li Nabihi sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca di surat Al-A'raf ayat 199 khudil af wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin khudil af berikan maaf wa'mur bil 'urf dan tetaplah untuk memerintahkan berbuat kebaikan wa'arid 'anil jahilin dan berpalinglah engkau Muhammad dari orang-orang jahil dari orang-orang bodoh dari orang-orang kurang ajar, dari orang-orang yang bebal, yang tidak mau memahami dakwahmu. Wa in hadza al jahilin. Kata Abu bin Qais ini walaupun paman dia sendiri ya, wa in hadza al jahil. Orang ini termasuk orang jahil. Kata Abdullah bin Abbas, perawi hadis ini wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi. Demi Allah kata Abdullah bin Abbas, Umar tidak melampaui ayat tersebut ketika ayat tersebut dibacakan kepada kepadanya. Artinya Umar melakukan sesuai yang diperintahkan ayat tersebut. Umar tinggalkan padahal sudah mau memukul. Dan hak Umar jika Umar memukulnya karena beliau adalah seorang khalifah. Tapi Umar langsung diam dan tidak mau melanjutkan untuk berurusan dengan orang tersebut. Umar pun berpaling dari orang tersebut wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Masih kata Abdullah bin Abbas dan Umar bin Khattab adalah orang yang senantiasa berhenti ketika sudah mendapatkan dalil dari kitabullah. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, dalam kisah ini diantaranya Imam Nawawi membawakan dalam bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sudah masyhur, ya. Untuk bisa baca hadis di bab sabar di awal-awal kitab maka antum akan dapatkan hadis ini yaitu bagaimana dan beliau ingin mengambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin mestilah bersabar dengan rakyat yang dipimpinnya demikian pula dalam kitab Adab Al Quran Imam Nawawi membawakan dalam bab tarjihul qiraah wal qari ala ghairihima keutamaan membaca Al-Qur'an dan ahlul Quran di atas yang selainnya. Keutamaan membaca Quran dibandingkan dengan amalan ibadah lisan yang lain. Keutamaan ahlul Quran dibandingkan dengan ahlu-ahlul yang lainnya. Gitu ya. Ahlul ibadah yang lainnya. Ya. E, kita perluas lagi dalam bab ini pula beliau membawakan asar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya ummul qaumu aqra'uhum kitabillah mengimami sebuah kaum adalah orang yang paling pandai dengan kitabullah ini juga menunjukkan keutamaan ahlul Quran dialah orang yang paling berhak menjadi imam dalam sebuah kaum imam salat orang yang paling akra dalam kitabullah. Apa maksudnya yang paling akro? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan yang paling akro adalah yang paling yang paling baik bacaannya. Yang kedua, ada yang mengatakan yang paling banyak hafalannya dalam dengan kitabullah. Ya. Bagaimana jika jika ada orang yang dua-duanya dia paling bagus bacaannya dan dia paling baik hafalannya, maka jelas ini yang berhak menjadi imam. Bagaimana jika hanya ada salah satunya? Yang satu hafalannya banyak. Akan tetapi bacaannya biasa saja. Yang satu bacanya bagus sekali, tapi hafalannya tidak sebanyak yang lainnya. Mana yang diambil? Para ulama mengatakan yang diambil adalah yang lebih banyak hafalannya dengan catatan bacaannya tetap memenuhi standar, ya. Bacanya tetap standar karena dalam Al-Qur'an yang dibutuhkan adalah bacaannya. Ya, bacaan seseorang sehingga dia bisa membaca ayat-ayat yang lebih banyak dibandingkan dengan temannya yang satunya walaupun dia lebih baik bacaannya tapi lebih sedikit hafalannya. Ala hal ini yang pertama berhak mengimami sebuah kaum. Dalam hadis disebutkan kalau sama maka yang kedua adalah sama ini insyaallah. Ada orang sama e, bacaannya sama-sama bagus, hafalan sama-sama banyak. Yang kedua kata Nabi yang paling paham dengan sunnah, yang paling paham dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama, sama, masya Allah, ilmunya sama, ya tentang agama. Kemudian yang ketiga kata Nabi yang paling duluan hijrahnya, yang paling duluan berhijrah dulu tentunya dari Mekah ke Madinah mana yang paling duluan kalau sama yang paling duluan masuk Islamnya. Ya, yang paling duluan masuk Islam. Sama juga baru yang paling tua umurnya. Yang lebih tua umurnya dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Maka ini eh, tingkatan orang-orang yang berhak menjadi imam. Yang pertama yaitu apa namanya? Yang paling mahir dalam membaca Al-Qur'an bukan masalah umur ya kalau hadis ini diikuti insya Allah ya banyak masjid-masjid yang baik imamnya kadang sekarang ini orang melihatnya usianya sehingga orang sudah sepuh yang paling sepuh yang diangkat sebagai imam padahal bacaannya kurang baik bahkan terkadang sebagian bacaannya terkandung di dalamnya lahan kesalahan yang jelas-jelas itu kesalahan ya yang tidak bisa ditolerir. Terkadang malah seperti itu. Tapi karena dia orang yang mewakafkan masjid, ya, atau karena dia ketua takmir, maka dialah yang menjadi imam masjid. Padahal tidak mesti. Yang paling berhak menjadi imam masjid bukan ketua takmir, bukan pewakaf, bukan sesepuh di sana. Tapi tadi, yang paling berhak adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Kalau tidak ada nanti perkara usia malah perkara terakhir yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan keutamaan ahlul Quran dibandingkan dengan yang lainnya. Beliau Al Imam Nawawi juga menyebutkan wa alam al madhab as-sahih al muhtar alladhi alaihi ma ya'tamidu alaihi min al ulama dan ketahuilah bahwa madhab yang benar yang pendapat yang benar yang terpilih yang dipegang oleh para ulama anna qira'atul Qur'an afdol minat tasbih wa tahlil wa ghairihima al adhkar bahwasanya membaca Al-Qur'an itu ibadah yang lebih afdol daripada tasbih, membaca tahlil dan yang lainnya dari zikir-zikir. Waqad tadhaharat al-adillatu 'ala dzalika. Dan sungguh telah nampak dalil-dalil mengenai hal tersebut. Ya, kata Imam Nawawi bahwa pendapat para ulama yang mu'tamad, yang benar bahwa membaca Quran itu ibadah yang lebih afdol daripada tahlil, tasbih dan zikir-zikir yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan eh, ibadah-ibadah yang lain? Surat malam, menuntut ilmu. Bukankah itu ibadah yang besar, yang afdol juga? Ya, yang dimaksud adalah ibadah lisan. Di sini ibadah lisan yang paling afdol adalah membaca Al-Qur'an dibandingkan dengan zikir dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua yang diperhatikan dari pendapat ini bahwa ini adalah pada kondisi yang umum. Pada kondisi umum. Ya. Adapun pada kondisi khusus boleh jadi membaca tahlil, membaca tasbih lebih afdol daripada membaca Al-Qur'an pada kondisi khusus di mana tasbih memang harus dibaca di situ, takbir harus dibaca di situ, ya, tahmid harus dibaca di situ, tahlil harus dibaca di situ. Contohnya setelah sholat, setelah sholat kita disunahkan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya. Maka pada saat itu itu yang afdol daripada membaca Al-Quran. Misalnya lagi ketika menjawab azan ada tahlil di sana, ada ucapan la ilaha illallah. Ada hauqalah, ucapan la haula wala quwata illa billah. Maka ketika menjawab azan atau ketika azan, amalan yang paling afdol yang dilakukan oleh yang bukan muazin apa? Menjawab azan, bukan membaca Al-Qur'an. Ya. Bahkan ketika sujud yang harus dibaca tasbih dan bahkan haram membaca tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Nah, maka ini. Tapi dalam kondisi umum, kita lagi di kendaraan, kita lagi di motor, kita lagi di mobil, kita lagi nunggu sesuatu. Ya, maka lebih afdol, yang paling afdol baca Quran. Kalau kita punya hafalan sambil murojaah baca Quran, itu afdol. Kalau nggak bisa, zikir, tasbih, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, bihamdi, subhanallah, alim, dan seterusnya ya usahakan kita mendapat pahala dalam setiap detik kehidupan kita. Ya, kita jalan dari kampus ke rumah, dari kampus ke rumah, dari kampus ke masjid, dari rumah ke masjid. Sayang kalau hanya sekedar diam saja. Lisan kita tidak kita gerakkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik saat itu adalah Al-Qur'an. Silahkan. Tapi kalaupun bosan diganti dengan zikir yang lain boleh juga. Tapi secara umum kata Imam Nawawi, dzikir yang paling afdol adalah membaca Al-Qur'an. Nah catatan tadi ya, bahwa dalam kondisi khusus tergantung kalau ada kondisi khusus maka eh, apa yang harus dibaca saat kondisi khusus itulah yang lebih utama untuk dibaca dibandingkan membaca Al-Qur'an. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini eh, pembahasan mengenai hal ini Ya, sebenarnya kita mengambil pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran ketika beliau membawakan keutamaan kiroah membaca Al-Quran dibanding ibadah lisan yang lainnya dan keutamaan ahlul Quran dibanding dengan yang lainnya ahlul Quran ya maka jadilah kita orang-orang tersebut orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Al-Quran berinteraksi dengan Al-Quran ya kalau kita sudah bisa membacanya jadikan Al-Quran itu wirid harian kita satu hari baca Quran. Ya, uh, ya kalau bisa dua, kalau bisa satu juz sehari, dua juz sehari, masya Allah. Nggak bisa setengahnya, nggak bisa seperempatnya, nggak bisa selembar dua lembar, nggak bisa satu halaman, nggak bisa beberapa baris. Ya, jadikan Al-Quran itu wirid harian kita setiap hari. Jangan kita wal-walan baca Al-Quran ketika Ramadan, tapi habis Ramadan enggak. Berhenti baca Quran, baru nanti Ramadan pol-polan lagi baca Quran. Ramadan bisa khatam lima kali. Tapi habis Ramadan udah nggak pernah lagi baca Quran. Jangan. Ya, tapi jadikan itu tiap hari kita baca Al-Qur'an, kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau sudah bisa, sudah biasa jadikan tiap hari kita baca atau buka tafsir Al-Qur'an. Sehingga kita bisa paham isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Baca banyak terjemahan. Sudah sudah banyak terjemahan tafsir Al-Qur'an. Kalau bisa yang bahasa Arab alhamdulillah. Jadikan tiap hari itu kita punya Eh, tadabur Al-Quran. Ya. Apa namanya? Kita merenungkan isi kandungan Al-Quran dan kita berusaha mengamalkannya. Kalau belum bisa, Ustaz, ya. Belum bisa baca Quran, ya udah belajar tiap hari. Belajar baca Quran, ya. ikro atau metode-metode yang lainnya sekarang banyak dikembangkan. Jangan malu kita belajar baca Quran. Oh, udah gede Ustaz, malu udah kuliah Ustaz, baru belajar baca Quran. Jangan malu. Ya. Jangan malu. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah sepuh, sudah berumur masa baru belajar baca Quran, jangan malu. Demikian pula teman-teman yang sudah bisa baca Quran, jangan sungkan untuk mengajarkan. Jangan sungkan untuk menawarkan. Ada tetangganya yang belum bisa tawarkan. Mau belajar baca Quran sama saya nggak apa-apa, saya ajarin. Ya, gratis nggak usah bayar, nggak usah apa-apa. Ya, itu bagian dari orang yang terbaik. Kata Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an sebaik-baik manusia. Maka jangan kita e, lepas jangan kita apa namanya? E, ketinggalan dari menjadi bagian dari manusia yang terbaik ini dengan berinteraksi setiap hari dengan Al-Qur'an, baik mengajarkan belajar, memahami, membaca, mentadaburi dan seterusnya. Demikian hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa sampai ada maghrib pas karena maghrib kami ada si pengajian juga di e, Masjid Istiqomah di Jalan Kali Orang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jangan lupa juga untuk e, berdoa menjelang berbuka puasa. Doa apa saja yang kita inginkan dengan bahasa apa saja. Kalau hafal doanya dengan bahasa Arab silahkan. Kalau tidak hafal atau ingin doa tertentu, cepat lulus, cepat dapat jodoh, cepat dapat rezeki, cepat dapat anak, cepat dapat cucu, silahkan.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 Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.